Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <clears throat> Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 yang dimuliakan, Allah SWT Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali berjumpa untuk belajar eh, membahas dari kitab Al-Kafi fi ilmi fi ilmi sarfi ya tentang pelajaran sorof di mana pelajaran sorof ini pelajaran yang cukup penting juga dalam ilmu-ilmu bahasa Arab karena termasuk yang e, membangun dari sisi fiil ya, dari sisi kata kerja sebagaimana sebagaimana kita ketahui bahwa kata itu terbagi menjadi tiga macam ada isim ada fiil ada huruf nah, e, isim itu banyak dibahas di pelajaran nahu pelajaran tata bahasanya kemudian kalau fiil banyak dibahas di pelajaran sorof adapun huruf adalah yang eh, melengkapi dari uh, isim dan fiil tersebut. Uh, ikhwati fillah, azakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Pelajaran Al-Kafi ini kita ambil dari, atau pelajaran saraf ini, ya kita sudah uh, masuk pada buku Al-Kafi ini, ini di halaman 9. Ini tentang tasriful usul minasulasil mujarod ya. Sudah disampaikan <clears throat> tentang uh, perubahan secara istilah, secara penyebutannya uh, dari kata kerja yang berasal dari tiga huruf. Sulasi mujarad itu adalah kata kerja yang berasal dari tiga huruf. Tiga huruf yang asli ya, tiga huruf yang asli. Dan kata kerja itu uh, uh, minimalnya tiga, tidak mungkin uh, dua, tidak mungkin ya. Minimalnya tiga, tiga huruf ke atas ya, sampai ada enam. Uh, tasrif usul yang kita sudah sampaikan, yang seperti yang sudah saya anda jelaskan kemarin, itu <clears throat> kuncinya untuk bisa apa namanya uh, menghafal atau memahaminya itu kita kita lihat dari uh, fiil mudore dari fiil mudore gitu ya uh, dari situ itu nanti akan bisa kita menentukan uh, fiil amar kemudian fiil nahi ya kemudian isim zaman dan isim makan ya isim zaman dan isim makannya Isim makan dan isim zaman. Ya isim zaman dulu dan isim makan. Adapun yang isim alat ya dan fi'il madi majul dan fi'il mudhari majul itu itu sama semua. Ya. Baik. E, untuk mengingatkan kembali ya e, kita bisa buka di, bukunya di halaman 9. Kita baca bersama-sama ya. Di e, apa bab yang ke satu Bab yang ke satu kita baca Ana baca dulu lalu, lalu antum ikuti setelah ana ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ya, bersama-sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Perhatikan di bab yang pertama ini. Assalamualaikum jadi wazan yang pertama atau bab yang pertama yang kesatunya itu adalah wazan fiilnya adalah fa'ala yaf yafilu. Fa'ala yafilu ya. Kita ngapalkan minimal fiil madi sama fiil mudoreknya. Fa'ala yafilu. Nah ini kuncinya di situ. Nah, seperti yang katakan tadi kunci di fiil mudore. Fiil mudore harokatnya adalah kas kasro ya, fa'ala yafilu. Nah, kemudian fa'lan masdar, kemudian isim fa'il, fa'ilun maf'ulun itu sama semua ya jangan jangan di apa katakanlah e, tutup mata aja dulu sementara gitu ya jangan dipusingkan dulu itu sama semua fa'lan fa'ilun maf'ulun itu sama semua nah, di di, di kenam di enam enam enam babnya itu semuanya sama baru di fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari'nya if'il ya fa'ala yaf'ilu if'il lalu la taf'il maf'ilun maf'ilun itu isim zaman dan isim makannya maf'ilun maf'ilun ini ainnya berharokat kasroh gitu ya. Hmm. Nah, itu dari situ perhatikan di situnya. Sekarang bab yang kedua kita baca lagi atau wazan yang kedua. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu baik ya. itu juga sama dengan penjelasan yang sebelumnya e, wazan atau bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu nah ketika di fil amrnya uf'ul fil nahinya la taf'ul ya adapun isim zaman dan isim makan kalau yang dari domah fi'il fi'il amr yang e, eh, fi'il amr yang berwazan yaf'ulu yakni berharokat domah maka isim zaman dan isim makanya berharokat fathah. Bukan domah lagi tapi fathah. Maf'alun, maf'alun. Ya gitu. Itu e, kaidahnya. Yang ketiga, wajan yang ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu ah, ya. ini wajan yang ketiga fa'ala yaf'alu ya. fa'ala yaf'alu e, fil, ah, fil amrnya if'al fil nahinya la taf'al isim zaman dan isim makanya kalau yang fil amrnya eh fil ma, fil mudoreknya berharokat fathah fathah ataupun domah isim zaman dan isim makanya sama ini berharokat fat fathah. Ini fa'ala eh, maf'alun maf'alun ya. Maf'alun maf'alun. Yang keempat, wazan yang keempat, bab yang keempat dari eh, sulasi mujarrad fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al ya, fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini yang keempat. Ya, itu walaupun fil madinya wajannya fa'ila, ya ain fi'ilnya kasroh. Ya, tetapi tetap harus perhatikan di fi'il madi fi'il mudorenya. Walaupun fil madinya fa'ila, fil fil fil mudorenya yaf'alu, maka yang menjadi yang menjadi apa namanya rumus yang menjadi patokan lihat aja di fil fil, fil mudorenya. Fi'il mudari'nya berwazan yaf'alu, yakni berharokat fathah ain fi'ilnya, maka fi'il amarnya if'al. Fi'il fi'il nahinya la taf'al, isim zaman dan isim makanya maf'alun maf'alun. Ya. Jadi lihat di fi'il mudari'nya, tetap lihat di fi'il mudari'nya dengan harokat fathah di ain fi'il. Wajan yang kelima, <clears throat> fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il Ya. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu ya nah, terakhir wazan yang keenam ini wazan yang khusus ya karena cuma satu yaitu wazan faula yaf'ulu ini yani ain fi'il dalam fi'il madinya dan juga fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya domah ya domah semua kita baca fa'ula yaf'ulu fa'lan fa fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu ya. pada uh, wazan yang keenam ini uh, yang perlu juga diperhatikan adalah isim fa'ilnya itu berwazan berbeda dikit karena ini yang paling banyak yaitu fa'ilun bukan fa'ilun tetapi fa'ilun ini yang paling banyak uh, bentuknya seperti ini wazannya. Tapi kita akan praktekkan <clears throat> kita mundur lagi halamannya di halaman ke-8 Uh, di situ judulnya abwab abwabus sulasiyil mujarrad yakni bab-bab tentang sulasi mujarad ya dengan contoh tetapi ya kalau yang tadi itu kan sebenarnya ini e, rumus dan juga ini mujmalnya secara patokannya nah sekarang dengan contohnya wazan yang ke satu adalah wazan faala yafilu ya yaf yafilu faalan mauzunnya yang di yang ditimbangnya atau yang sebagai contoh wazannya fil-filnya adalah di situ wasala ya guslan jalasa julusan Hmm. di sini eh, masdarnya berbeda-beda sebagaimana yang disampaikan bahwa, masdar itu simai sifatnya. Tidak bisa dipatok tidak bisa disamakan patokannya ya. Hanya ini untuk memudahkan saja pada tasrif usul itu fa'lan bunyinya. Kemudian ghafara ghufranan, kasara kasron, hamala hamlan, halaka halakan. Baik. uh, dari antum ya. Di, dicoba ditasrif e, ghusala ghuslan. Ditasrif dengan e, wazan yang ke satu. Waalaikumsalam. Silakan. Hmm. Ghusala yaksilu ghuslan ghusilun maksulun iksil la taksil maksilun maksilun niksalun busila yuksalu. Ya, asanta bagus. Jadi ghusala yaksilu e, tadi kayaknya bukan ghuslan ya, gus Uh -uh. E, uh, di situ emang ditulis masdarnya gus guslan wasala yaksilu guslan. wasilun maksulun iksil la tangsil. Maksulun maksulun miksalun gusila yugsalu. Jadi ini apa namanya? eh fil fil ini eh fil madi sama fil bunyinya sama semua ya. Jadi wasala yaksilu gitu ya. Fa'ala yafilu. Jadi mengikuti wazan fa'ala yafilu. Contohnya gosala. Jadi kalau gosala kalau mau mentasrif atau kita menyebutkan film silu. yaksilu. yang silu guslan. Kesanakannya itu gampang. Ya tinggal lihat aja apa namanya e, wazannya itu. yang silu guslan tinggal diterapkan ya di apanya dipasang-pasangkan dicocok-cocokkan aja dicocokkan ghosilun fa'ilun ghosilun kemudian maksud maf'ulun gitu kan ya, ya iksil la taksil maksil. magsulun niki salun gusila yugsalu. Artinya adalah mencuci, ya, mencuci. salah artinya mencuci. Berikutnya jalasa, ya, artinya duduk. Jalasa juga ini wajannya ikuti wajannya ke satu. Jalasa ya jelisu julusan. Masdarnya berbeda. Ini yani julu julusan. E, apa namanya? Kemana? Ya ke belakang aja ya biar nanti ya <laughs> biar nanti <laughs> perdatang langsung di ditodong langsung diminta takodol tafadol jalasa di tasrif tasrif ke satu jalasa hmm. Ya, ya, iya, betul. Masdar julu julusan. julusan. Nah. nah. Ya, jalisun. jalisun. Betul, jalisun. Maj. Majlusun, betul. Ijlis. Hmm. Hmm. Betul, la tajlis. Bukan maj bukan majlis apa apa? Maj, maj, ya majlisun ya. Heeh. Hmm. Dua kali sama. Majlisun, majlisun lagi. Hmm. Ya, majlisun Julisa. Julisa. Ya, yujla. Yujlasu. Hmm, iya. <laughs> nggak enggak apa-apa. Ya, namanya kan baru jadi sebenarnya hanya kita ini aja e, mengikuti mengikuti apa namanya e, suaranya gitu ya. Hmm, jalasa ya Julisu, julusan jalisun majlusun ijlis lata jelis majlisun majlisun mijlasun julisa yujlasu. Ya. Lama-lama juga nanti akan terbiasa. Jadi ikuti iramanya lah gitu ya, ikuti suaranya, ai ai-nya gitu kan kita tinggal mengikuti saja tinggal mengikuti saja mencocokkan gitu ya ya karena mungkin belum terbiasa nggak apa-apa kemudian antum mahi gofaro yagfiru gufronan kalau tadi jalasa duduk ya kalau ini mengampuni Gofaro yagfiru gufronan tafadhol silakan Gofaro yagfiru gufronan hmm. Masya Allah, ah, la bagus Eh, ghafara yaghfiru ghufranan ghafirun maghfurun igfir la taghfir maghfirun maghfirun migfarun ghufira yughfaru ya begitu ya jadi untuk bisa melancarkannya adalah kita melatih terus melatih ya melatih dengan mengikuti wazan itu wazannya di apa dihafal juga gitu ya dihafal dan juga ya sambil dipahami dan nanti ketika fil-filnya gitu masuk atau dikiaskan atau diterapkan Ya ikuti suaranya sama. Jadi ada semacam keseragaman lah ya, keseragaman. Seragaman. Suaranya seragam dan harokatnya terutama. Harokatnya harokatnya seragam. Harokatnya itu sama se ini e, sejenis. Yang jadi masalah adalah ketika jarang melatih itu hurufnya suka tertukar gitu ya. E -e. Tertukar antara misalkan huruf yang kedua ketiga e, yang kedua ketiga yang ketiga jadi kedua itu sering seperti itu Eh, serimpet ya begitu ya. Jadi eh, karena jarang. Kalau sering berlatih insya Allah enggak. Lalu kata yang keempat kasaro yaksiru kasron artinya memecahkan atau mematahkan ya kasaro yaksiru kasron nah antum silakan di tasrif yang ke satu kasaro yaksiru kasron hmm. kasirun ya maksurun iya betul iksir hmm. Maksir, Maksirun maksirun. Iya. Loh, kok jadi muksira? <laughs> Kusira. Kalau <laughs> kalau bahasa Arab nggak ada ra, ro adanya, kusiro. <laughs> Bahasanya jadi bikin sendiri ya, muksaru. Eh, muksi, itu Cirebon itu bahasa Cirebon. Iya. iya. Masya Allah ya, <laughs> jadi unik ya. Itu tadi barusan dikasih tahu apa namanya, <laughs> tapi ini nggak nyirim nggak nggak tertukar, cuman kalau bahasa Arab nggak ada ra, adanya ro ya. <laughs> jadi kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun maksirun miksarun kusiro hmm. fuila jadi kusiro ya, muk, eh, yuksaru dan yuksaru. Nah, ini apa namanya? memecahkan atau mematahkan. Tapi masih masih ada dua tersisa dua dua kata lagi. Hamala yahmilu hamlan ya, membawa artinya. Hamala yahmilu hamlan membawa. Nah, di tasrif di tasrif yang ke satu, tafadhalahi hamala yahmilu hamlan Ulangi apa? Hamala. Yahmi. Ah. Iya. Iya betul. Hmm. hmm. Mah mahmilun. Hmm. hmm. Iya. Yuhmalu. Iya. Jadi hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil ya la tahmil mahmilun mahmilun mihmalun humila yuhmalu hmm, humila yuhmalu terakhir di sini contohnya adalah halaka yahliku halakan artinya binasa halaka yahliku halakan artinya binasa hmm, binasa atau hancur uh -uh. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan antum mau di rumah mencoba lagi, buka di halaman 53 itu ada al itu wazan fa'ala ilu itu banyak, tidak hanya enam kata di sini saja, tapi ada di situ lihat tuh. Eh, kasaro yaksiru kasron ghosala yaksiru guslan kotofa yaktifu kotofan hamala yahmilu hamlan jala saya jadi sujulusan gofar. ini ya eh, ada lagi ya berikutnya hazafa yahzifu hazafan membuang Nah, ini banyak sekali kata-kata yang berwajan sama. Jadi suaranya itu sejenis, suaranya itu seirama gitu ya. Walaupun kata-katanya ini banyak, tetapi mengikuti wajan ke satu ini. Fa'ala yafilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Jadi ini uniknya bahasa Arab. Jadi ada apa namanya kata-kata ya jumlah kata-kata yang kelompoknya suaranya tasbihnya sama seperti itu. Jadi tidak semuanya sama tetapi e, berjenis-jenis dari sisi harokatnya itu bunyinya lain-lain. Walaupun tiga kata, tiga huruf asli tetapi e, otomatis masuk pada e, babnya masing-masing. Ada yang maksudnya masuknya wajan ke satu, ada yang masuknya ke wajan kedua, ada yang masuknya wajan ketiga dan seterusnya. Terakhir tadi siapa? E, Antum ya, ya. Halaka yahliku halakan di tasrif tafadhol. Halaka yahliku halakan mm -hmm. maslukun. -hmm. Ihlik ya. Iya, hulika yuhlaku. Halaka yahliku. Halakan halikun mahlukun ihlik. Ya. Mahlikun mahlikun mihlakun hulika yuhlaku. Hulika. Ya, baik. Ini contoh-contohnya ya. Sekarang masuk ke bacaan kedua. <clears throat> Ingat bacaan kedua itu fa'ala yaf'ulu ya. Lihat di fi'il mudhari'nya, ya. Ini yaf'ulu berarti harokat ain ini apa? Dommah. Kalau dommah berarti perhatikan nanti ketika filamernya amarnya all ya. Lalu fil lataf all Nah, ketika isim zaman sampai makan setiap yang domah ataupun fathah berubahnya jadi fathah. Maf'alun, maf'alun. Maf'alun, maf'alun. Hmm. Adapun isim alat dan juga fi'il madi majul, fi'il mudari majul sama semua. Nah, sekarang di sini fa'ala yafulu fa'lan mauzunuhu yang diwazannya, yang ditimbangnya, contoh-contoh fiilnya ada nasara, yansuru, nasron dan yang lain-lainnya. Sekarang dicoba di tasrif antum akhir eh, ke belakang aja. <laughs> Iya, nggak apa-apa biar eh, kebagian. Nasara yansuru nasron artinya menolong. Silakan. Hmm. Nasirun lalu mansurun ya. Hmm. Hmm. Hmm. Mansorun. Iya. Mansorunnya dua kali kan ya? Mansorun, mansorun, minsorun. Hmm. Terus? Ya. Yun. Yun soru. Hmm. Nasara suru nasran nasirun mansurun unsur la mansorun mansurun mansurun nusiro Yun Soru. ya jadi itu wazannya nasara suru nasron artinya menolong File berikutnya kata bayak tubuh kitaban. Kataba yaktubu kitaban ya. Tafadhol. Kataba yaktubu kitaban. Kita katibun maktubun Hmm. hmm. tak bagus. Ya. Itulah fi'il kataba yaktubu kitaban artinya menulis. Nah, menulis. Kata baik tubuh kitaban katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun maktabun kutiba yuktabu. Lalu nazara yanzuru nazaron melihat. Silakan. Nazara yanzuru nazaron melihat. Nah, tadi si zama sama si makannya itu bukan manzi tapi manzo maf'alun. Iya. Bunyinya atau wazannya mm -hmm. Ahsanta. Baik. Itulah fi'il nadhara yanzuru nadharan. Berikutnya kafara yakfuru kufron artinya e, menolak ya, menolak atau kufur gitu ya. Kafara yakfuru itu kita lihat bisa di kamus yang apa namanya? di halaman 55 ya Contoh-contohnya situ banyak sekali. Contoh-contoh daripada fiil fa eh, berwajan faala yafulu. Faala yaf yafulu. Taib. Jadi kafara yakfuru kufron di situ contohnya menutupi ya, menutupi di apa baris kedua itu sebelah kiri kafaro yakfuru kufron al-muhim kafaro yakni menolak ya, kufur di antara di antaranya juga mungkin uh, artinya menutupi. Baik, di tasrif silakan kafaro yakfuru kufron. Kafaro yakfuru kufron kafirun hmm. makfurun kufur hmm. la takfur makfarun makfarun mikfarun kufiro yukfar. Iya, bagus. Ya, kafaro menolak juga bisa ya, menolak. Ingkar, mengingkari ya. Mengingkari. Kafaro yakfuru kufron kafirun makfurun ukfur la takfur makfarun makfarun nikfarun, makfarun makfarun nikfarun, kufiro yukfaru kufiro yukfaru lalu rokoda antum dari sini berarti asalnya eh dari sini ya <laughs> rokoda yarkudu rukudan artinya tidur ya silakan rokoda yarkudu rukudan tasrif rokoda yarkudu rukudan rokidun marfudun urkud la takfur makrodun makrodun mirkodun Rukida yukrodu. Makrodun. Kayaknya terbalik ya. Terbalik itu, bukan makrodun. mak markodun. Hmm. Iya, jadi <laughs> kalau ini huruf ke satu kembali ke huruf kedua, huruf kedua jadi huruf satu. Nah itu tadi. Jadi karena apa namanya eh, sering tertukar ya gitu ya. Coba sering tadi itu ya. Coba coba lagi rokodayar kudu ruku dan rokidun <laughs> markudun urkut telatarkut bukan markod bukan makrodun Markodun, markodun markodun mir Kodun, rukido eh rukida lagi nah, salah salah ngomong lagi rukida yur kodu hmm. rokoda artinya tidur ya rokoda ya rukudan rokidun ur hmm. la la la hmm. Hmm, bukan makmar <laughs> nah gitu itulah kata rokoda yakudu artinya tidur rokoda yakudu ruku dan abada antum abada artinya beribadah menyembah abada ya abudu abdan nah ini juga kata yang e, sering kita dengar bahkan ya ini ada tasrifnya ya, ada tasrif usulnya silakan antum abada ya abudu abdan e, kalau fil madi tidak dita, tidak ditanwin abada saja abada ya abudu abdan nah gitu abada ya iya abdan betul simfailnya apa abidan eh, abidun abidun uh ma ma ma ma'budun ma iya Oh, bud. Iya. Mak badun. Iya. Mak badun. Ubida. Ubida. Ubida fuila. Ubida. Hmm. Yuk badu. Iya abada ya budu abdan abidun ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun ma'badun mi'badun ubida yu'badun wah ini masih katanya ada lagi ya anak kira enam ini ada delapan berarti Aziz tadi kata abada menyembah lalu akhi syakara yaskuru syukron artinya berterima kasih bersyukur syakara yaskuru syukron silakan tafsir Ahsanta. Bagus sekali. Syakara bersyukur uh, syukran. Syakara yashkuru syukran. Berikutnya, kharaja yakhruju hurujan keluar. Kharaja yakhruju hurujan keluar. Tafadhol ahi. Kharaja yakhruju hurujan kharijun. Hmm. Makhrujun. Hmm. Ikhrij. Hmm. Bukan ikhrij. Oh, ukhruj. Iya. La tahruj. La tahruj. Mm -hmm. Makhrujun. Mahro. Makhrojun. Makhroj. Makhrojun. Mm -hmm. Khurija. Khurija Iya betul. Kharaja khruju khurujan. Kharijun makhrujun ukhruj. La tahruj makhrajun makhrajun mikhrajun khurija yukhruj. Kemudian wazan ketiga ya, jangan lupa itu. Wajan yang kedua, fa'ala yahulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uful. Ini perhatikan di eh, fil mudarinya berharokat domma. Wajan yang ketiga, fa'ala yaf'ilu. Betul tidak? Eh, Yaf'alu maksudnya ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. ini fil mudarinya berharokat fathah di ain fi'ilnya. Lihat di fil mudarinya, ya ini harokat ain fi'ilnya adalah fathah jadi fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al. La taf'al maf'alun maf'alun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Mauzunuhu yang ditimbangnya ya kata-kata kerjanya contohnya mana'a yamna'u man'an artinya menolak mana'a yamna'u man'an mencegah menolak mencegah bisa tafadhalahi mana'a yamna'u man'an silakan mana'a yamna'u man'an mani'un iya iya mhm. mim yum yumna'u iya jadi kalau pada tasrif itu yang dibaca dengan tanwin itu adalah mulai dari masdar ya itu ada tanwinnya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, selain itu, itu adalah fi'il semua. Ya, mulai dari fi'il madi, fi'il mudore. Nanti ada juga fi'il amr, fi'il nahi, itu nggak ditanwin. Fi'il madi, fi'il mudore, isi fi'il amr, fi'il nahi itu tidak ditanwin. Terakhir nanti fi'il madi majul sama fi'il mudore majul itu tidak ditanwin. Jadi a yamna'u man'an mani'un mamnu'un imna on mamna mamna'un mamna'un mimna'un yumna muni'a yumna'u gitu ya muni'a yumna'u berikutnya fatha fataha yaftahu fathan artinya membuka tafadhol fataha yaftahu fathan silakan fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun hmm. hmm. hmm. Ahsanta, bagus, mumtaz. Belakangnya jama'a yajma'u jam'an, artinya mengumpuli. Mengumpulkan, mengumpuli. Jama'a yajma'u jam'an. Silakan tak serip. Hmm. Apa tadi? Ah, majmu'un. Eh, kalau fil, fil amr tidak di artinya apa namanya? sukun ya, ijma. Hmm, ijma. majma'un, majma'un. Iya. Fu, jumi'a fu'il yujma'u. Ya. Jama'a yajma'u, jama'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un majma'un jumi'a yujma'u. Lalu kata berikutnya ja'ala ya ja'alu ja'lan artinya menjadikan. Tafadhol ahi ja'ala ya ja'alu ja'lan menjadikan. Hmm. Majlu. Maj'ulun, bukan majlu ya. Ha. Nah kan? Ij'al. Iya. <laughs> Maj'a. Ah. Iya. Ja'ala ya ja'alu ja'alan ja'ilun maj'ulun ij'alla taj'al maj'alun maj'alun maj'alun ju'ila yuj'alu. Hmm. Masaha Yamsahu artinya menghapus. Ya, masaha yamsahu mams, uh, e, mashan. Silakan. Masaha yamsahu mashan. Hmm. Hmm. Ini uh, isim zaman sama isim makannya karena fi'il mudhari'nya itu berwajan yaf'alu maka tadi bukan mam, mam apa mamsihun mamsahun harusnya ya hmm. isim zaman dan isim makannya mamsahun mamsahun mimsahun masaha yamsahu mashan masihun masaha yamsahu mashan masihun mamsuhun imsah la tamsah mamsahun mamsahun mimsahun musiha yumsahu ya eh uh, apa ya hmm, mamsahun maf'alun sih maf'alun maf'alun Lalu mim sahun, mim artinya apa? Alat untuk menghapus ini. Nah, ini kan namanya mim sahah ini kan. Mim sahah itu alat untuk menghapus. Dari situ, dari kata masaha. E, atau step bisa juga step, Tip X juga dari bisa artinya mim saha. Nah, e, kemudian e, zahaba yadhabu <clears throat> zihaban artinya pergi. Silakan. Zahaba yadhabu zihaban. Tasrif? Zahaba Mm-hmm. Iya, betul. Zuhiba yadhabu. Tasrif uh, usul yang keempat atau bab yang keempat dari wazan fa'ila. Nah, fil madinya itu berubah atau berbeda dengan 1 2 3. Kalau 1 2 3 sama fa'ala semua. Yang ketiga eh, yang keempat itu fa'ila jangan lupa. Fil madinya fa'ila yaf'alu. Fa'ilayah alu fa'lan. Maksudnya kalau dilengkapi fa'ilayah alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if if'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun maf'alun maf'alun maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila alu Yang keempat. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Mauzunuhu yang ditimbangnya adalah hamida yahmadu hamdan artinya memuji hamida yahmadu hamdan alhamdu kan gitu ya dari alhamdu memuji. Safadol dari antum ya, berarti silakan. Hamidah Yahmadu Hamdan. Hamidah Yahmadu Hamdan Hamidun Mahmudun Ahmad la Tahmad Mahmadun Mahmadun Mihmadun Humida Yuhmadu. Ahsanta, masyaallah mumtaz. Ya lancar. Hamida Yahmadu Hamdan. Berikutnya antum masih belakang Sami'a yasma'u sam'an artinya mendengar. Sami'a yasma'u sam'an artinya mendengar. Tafadhol di tasrif. Sami'a yasma'u. Hmm. Ah, iya, sami'un. Ah, mas? Masmu. Mas, mas, mas, mas, Mas. Mas. masmu'un. Hmm? Hmm. hmm. Isma. Iya, isma bukan ismi. Isma. Hmm. Iya. Hmm. Mas Masmaun. Hmm. Hmm. hmm. Maun Hmm. Hmm. hmm. Terus su sumi'a ya yusma'u nah itu di buku itu kan maksudnya apa ya garis itu sama dengan di atas ah maksudnya sama dengan di atas ya. kenapa ketiga yang tadi Iya, berarti itu sama dengan yang ketiga, yang terdekat gitu ya. Sama dengan yang di atas yang terdekat. Jadi <clears throat> wajan yang keempat itu dengan wajan yang ketiga itu apa namanya sama semua gitu sama semua. Wajan yang ketiga dengan yang keempat itu sama semua tasrifnya itu ya. Kecuali apa? Kecuali di fiil mudore, eh, kecuali di fiil madinya saja. Fiil kalau di ketiga fiil madinya faala, ya faalu, ya. Kalau fiil yang keempat faila masalahnya ya. Fiil madinya faila, ya faalu. Jadi walaupun fiil madinya berbeda-beda, tapi kalau lihat dari film mudorenya itu ternyata wajannya hampir sama ya. wajannya banyak kesamaan, banyak kesamaan. Contohnya misalnya uh, yang keempat ini sama di wajan yang ketiga. Sama juga dengan wajan yang ke dua dalam hal apa? Dalam hal misalnya isim alat ya, kemudian film madi majul dan film mudore majul. Ya gitu ya. Tapi kalau di film mudore sama film amarnya berbeda kan gitu ya, berbeda. Jadi yang e, banyak kesamaannya itu adalah ketika fi'il madinya, e, ketika fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu. Ya, yaf'alu itu wajan yang keberapa adanya? Wajan ketiga sama wajan ke empat. Juga yang ada kesamaan adalah di fi'il mudhari' yang yaf'ilu. Itu di wajan keberapa adanya? Wajan ke satu sama wajan ke lima. Ya, itu sama semua. Bedanya cuma di fi'il di fi'il madinya saja bedanya. Ya, hanya beda di film adi, tetapi di film mudoreknya sama wajan semuanya sama. wajan ke satu sama wazan kelima, wazan ketiga sama wazan keempat sama. Juga ada kesamaan adalah yang film mudoreknya yaf ulu ada di wajan wazan Wajan Wazan kedua sama wajan ke enam. Nah itu sama. Nah, jadi kalau diperhatikan itu sama. wajan kedua film film mudoreknya yaf ulu, wazan keenam film mudoreknya yaf ulu juga. Maka tasrifnya sama ya dikelompok-kelompokkan. Jadi hanya membedakan fil madinya. Fil madinya ada tiga macam faala yafil eh, faala faila faula faula. Ya, wajannya faala faila faula. Hanya kalau yang faala itu fil modelnya tiga, ada yaf, yaf, yafilu, ada yang yafulu, ada yang yafalu. Ada tiga macam. Tapi yang tiga macam ini nyamakan nanti di fil yang lainnya ya ini yang uh, wajan yang ke apa film madi film madinya yang yang ya fa, uh, faila faila itu ada dua wajannya yaf uh, eh, ilu sama yaf yafalu alu sama ilu jadi uh, seperti tadi anak katakan wajan ketiga sama wajan keempat sama sama ya, apa namanya dari mulai film mudore sampai sampai terakhir wajan yang ke satu sama yang kelima sama dari mulai fiil mudore sampai yang terakhir sama semua itu kita lihat sama wajan yang kedua sama wajan yang keenam itu dari mulai mudarinya sama semua sama semua ya hanya beda di fil, di simfa'ilnya fa'ilnya fa'il nah gitu jadi rumus itu seperti itu anu memudahkan memudahkan untuk dipahami jadi ketika <clears throat> mentasrif uh, sami'a ya uh, sami'a yasma'u sam'an sami'a yasma'u sam'an nah, itu sudah gampang itu Lihat aja di fi'il modernnya Oh yasma'u. Berarti tinggal sami eh, yasma'u. Sam'an sami'un masmu'un isma. La tasma sama masma'un. La tasma masma'un masma'un misma'un sumi'a yusma'u. Hmm, jadi ketika kita melihat di sini tanda titik dua itu adalah sama dengan di atas. Di atas yang terdekat yaitu di wajan yang ketiga. Sama semua itu, sama ya, sama semua. Taib. Sampai terus berlatih ya. Berikutnya adalah fi'il alima ya alima ya'lamu ilman artinya mengetahui. Silakan. Alima ya alamu ilman. Hmm. Ya. Tadi ada sedikit ke, ke ini ketertukar hurufnya antara huruf kedua sama yang ketiga adalah ketika di sim maf'ul, bukan makmul tapi mak maklumun. Hmm. <laughs> Iya, tertukar di uh, hurufnya. Jadi alima ya'lamu ilman, alimun maklumun uh, eh, aliman uh, saya ulangi, alima ya'lamu ilman alimun maklumun Ya, bukan ma'mulun ya. maklumun ya, ma'lumun i'lam, la maklamun maklamun ma'lamun, mi'lamun, ulima yu'lamu. Nah, alima dengan berikutnya kata berikutnya itu mirip Alima itu mengetahui kalau amila mengerjakan. Ya. Amila mengerjakan. Amila ya malu amalan. Ya, jangan tertukar dengan alima ya lamu. Ini amila ya malu. Nah, silakan antum. Amila ya malu amalan, mengerjakan. Amila ya malu amalan. Hmm. Amilun. Betul. Ma'mulun. Betul, ya. Terus? Mal. Iya, betul. <laughs> Iya. Makmulun. Makma. Makmalun, makmalun, mikmalun, muila. Bukan. Umila. Umila. Ah. Umila. Yuk, yuk malu. Iya gitu ya. Amila, ya malu, amalan. Amilun ya. Makmulun. Ik. mal La ta'mal. Ma'malun. Ma'malun. Mi'malun. U'mila. U'mila. Ya. Yuk malu. Nah itu. Artinya mengerjakan atau melakukan. Lalu sekarang kata kerja berikutnya laiba ya labu. Eh, laiba labu, bukan ya ya labu. Laiba labu laiban. Artinya bermain. La'iba artinya bermain. Silakan yal la'iba abu la'iban. Tasrif. Hmm. Betul. Iya betul. Hmm. a. Iya. yul ah, lu'iba yul abu hmm. <laughs> iya iya ketika film madi majul sama film mudhari majul memang agak sedikit ngomongnya agak sedikit uh, sulit ya uh, karena emang <laughs> biasa apa faala faala gitu atau faila jadi fuila ya lo lu'iba lo iba yul abu la iba yul abu la iban la ibun mal'ubun il'ab la tal'ab mal'abun mal'abun mil'abun lo iba yul abu Terakhir di sini kata kerja yang termasuk dalam wazan fa'ila ya fa'alu adalah ajiba. Ajiba ya ajabu ajaban artinya me mengherankan atau mengagumkan. Itu bisa kita lihat di di, di Al-Qamus di belakang itu. Ya. E, halaman berapa? E, eh, 58 <clears throat> ya. 58 hmm, situ ada kata ajiba kaget Ya ajabu ajaban heran. Artinya mengagumkan juga bisa. Tafadhol. Ajiba ya ajabu ajaban. Silakan. Ajiba ya ajabu ajaban. Hmm. Ajibun hmm. Iya. Ya jab. Bagus. Mahjabun mahjabun ya jabun ajiba ya jabu. Ahsanta. Bagus ya. Kemudian bab yang kelima. Di sini fiilnya sedikit memang. Ya. Bab yang kelima di halaman 60 kamusnya itu itu wazannya sedikit fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'ilu nah fa'ila yaf'ilu fa'lan maka ini ada kesamaan sama tasrif yang keberapa yang ke satu hmm, yang ke satu yakni fi'il mudarinya yaf'ilu jadi akhirnya sama semua itu pokoknya kalau dari mulai fi'il mudarinya sama berwazannya sama kesinikannya sampai terakhir sama semua sama semua jadi rumusnya satu sama dua sama dalam hal fi'il mudarinya ya kalau fi'il mudarinya kan beda Fil madinya fa'ala, yang ke satu fa'ala, yang kelima fa'ila. Tasrif yang kedua sama dengan yang keberapa? Yang ke enam. Hmm, tasrif dua sama dengan yang ke enam. Yang ketiga sama dengan yang ke empat. Nah, silakan. Di situ fa'ila yafilu fa'lan e, mauzunuhu hasiba yahsibu husbanan artinya mengira, menghitung. Silakan ahuna belakang hasiba yahsibu. Hmm hasibun. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Dua kali ha, masibun masibun masibun misabun hmm. yuhsabu husiba yuhsabu ya hasiba yahsibu husbanan ya hasibun kemudian mahsubun Eh ihsib Nah, jangan lupa ehsib. La tahsib. Mahsibun, mahsibun, mihsabun, hu siba yuhsabu. Berikutnya naima. Artinya senang. Naima yanimu nikmatan atau mendapatkan nikmat. Naima yakni mendapatkan nikmat. Senang. Silakan tasrif naima yanimu nikmatan. Silakan Pak. Naima yanimu nikmatan. Hmm. Ya. Betul. In'im. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Yun'amu. Nu'ima yun'amu. Ya. Terakhir ya. Uh, setelah ini kita nanti Allah akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang bismillah. Ya, ini tasrif atau bab yang keenam berwazan sama dengan wazan yang kedua. Fa'u hanya saja fil, bedanya di fil fil madi ini faula. Kalau wazan yang kedua fa'u fa'ala. Tapi kalau wazan yang keenam faula yaf'ulu. Dan ini cuma satu. Ya, istimewanya ada cuma satu. Faula mesti fil yaf yaf'ulu faalan. Hanya uh, jangan lupa nanti ketika isim fa'il itu yang paling banyak digunakan adalah fa'il. Fa'ilun ya Uh -uh. Bukan fa'ilun tapi fa'ilun. Fa'il ya agak panjang. Mauzunuhu ada empat di sini contohnya. Dan ini banyak, kata-katanya sangat banyak, eh, cukup, cukup banyak ya, banyak juga. Itu di wajannya ke atau al komus halaman 60. Itu kalau kita lihat isim fa'ilnya fa'il semua. Ya Karim, Syarif, solih, kori, Ba'id, Hasan atau Sahal, ya, Kabir, Kathir, sohir Jamil, Bakhil, Azib, ya asir atau asr. Ya, jadi khabis, khashin, dzarif, nah itu ami. Itu adalah karena isim fa'ilnya fa'il banyak sekali. Ya, faula yafulu fa'lan mauzunuhu di situ karuma karuma ya, bukan karoma. Karuma yakrumu karoman artinya mulia. Hmm, artinya mulia. Silakan antum ditasrif karuma yakrumu. Hmm. Iya. Hmm. Ya, kurima yukromu, betul. Berikutnya, soluha yasluhu sulhan. Artinya, eh, apa namanya, beres di situ ya. Contohnya beres atau baiklah gitu ya. Soluha yasluhu solahan. Atau di sini ada sulhan, ya sama saja. Karena kadang-kadang eh, banyak sekali Masdar itu lebih daripada satu bunyinya. Ada sulhan, ada salahan. Tafadil, soluha yasluhu sulhan. Soluha yasluhu sulhan. Hmm. Ya. Hmm. hmm. Betul ya. Soluha yasluhu sulhan salihun atau solihun masluhun usluh la tasluh maslahun maslahun mislahun suliha yuslahu antum ahi ba'uda ya ba'udu bu'dan ya beda bukan abada ya budu, ya abdan tapi ini ba'uda sama saja e, eh, wajahnya fa'ala yaf'ulu kalau yang abada fa'ala yaf'ulu kalau ini fa'ula yaf'ulu ilmu darinya hampir sama mirip-mirip ba'uda ya ba'udu bu'dan bauda bauda ya'udu hmm. bukan ya'budu ya ya ya ba'udu bauda ya ba'udu ba, bauda ya'budu nah kalau itu abada itu nah, salah kalau abada menyembah kalau ini jauh ba'ad ba'u bauda ya ya'budu Nah, gitu. Ba'uda Hmm. Ba'idun. Iya. Ma'budun. Ah, ulangi. Mab'udun. Ya, iya mab'udun. Ub'ud. Iya, ub'ud. La mab'ud. Mm -hmm. Mab'adun, mab'adun, mib'adun, mu'ida yub'adu. Iya. Ba'uda Bu'dan, ba'idun mab'udun. Ya. Lalu lalu apa? Ub'ud. La tab'ud mab'adun mab'adun mib'adun bu'ida yub'adu. Baik. Terakhir tahuro. Artinya suci. Nah, tahuro artinya eh, bersih atau suci ya tahuro. Ya tahuru tuhron. Tahuro ya tahuru tuhron. Silakan ditasrif. Tahuro Tahuro Yathuru Yathuru Yathuru ya Tuhron Tuhron Tohirun Tohirun Tohirun Iya Mat Mathurun Iya betul Uthur Iya Uthur Latatahur mhm. Mathurun Matho Eh Matho lagi Matha Matharun. Mitharun. Hmm? Tuhirun. Tuhiro. Tuhiro. Yud. Yud. Haru. Iya. Tohuro. Yathuru. Tuhron. Tohirun. Matuhurun. Utuhur, La tathur. Matharun. Mataharun. Mitharun. Tuhiro. Yudharu. Kan gitu ya. Hmm. Baik, sampai di sini dulu uh, pertemuan kita membahas satu halaman saja lumayan ya karena terus berlatih ya berlatih uh, kita apa namanya melancarkan mentasrif ya. Dan insya Allah setelah tasrif usul ini masuk ke tasrif far'i jadi dibahas satu persatu ya dibahas satu persatu. Uh, kalau udah tasrif far'i itu larinya ke bawah nanti berkaitan dengan domir. Nah namanya yang dinamakan dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Jadi satu persatu dibahas fil madi ini nanti uh, apa namanya uh, ada yang fil madi maklum, ada yang fil madi maju dan seterusnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan uh, bahas bersama-sama. Bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa baraka alaihi.